Hah? tahu, Ria mahal sekarang masuk banyak kesempatan jadi miliarder yang mahal berikutnya. Oh, Kalau berbicara tentang Apakah ada doa agar kita terhindar dari sifat dendam? Mau tahu? Mau tahu? Apalagi tadi yang ditanyakan oleh Mas Resa yang insya Allah akan diberitahu kepada tetangganya berbicara tentang doa. Maaf, selesaikan dulu diri kita baru minta doa. Sekalipun engkau minta doa, ya Allah hilangkan dendamku. Yang pertama kita lakukan adalah sanggupkah kita memaafkan orang itu? Maafkan dulu. Kalau mau memaafkan, lihat sisi baiknya orang yang kita dendam itu. Jadi lihat sisi baiknya. Itu, maafkan dulu, kemudian ikhlaskan, barulah minta doa. Allahumma inni auzubika minal kasli wal kasad jamaah itu ya Allah indarkanlah apalagi paling bagus setiap menjelang maghrib baca tiga surah apa itu surah al-ikhlas untuk diri ya surah al palak dari iri hati karena ini yang bahaya dengki Surah Al-Falaq paling bagus. Kemudian surah An-Nas dari gangguan orang. Itu sebenarnya memang kita dianjurkan untuk membaca itu setiap sore. Nah, oke? Okay? <laughs> Hati-hati, hati-hati. Allah Maha Pengampun, ngapain kita tidak mengampuninya? Baik, biar Allah lah yang membaca membalas. Tapi juga kalau begitu, ya Allah, dia menyakitiku, biar engkau yang membalasnya. Ah, sama aja ya, ikhlaskan baiklah kalau memang ada unek-unek tentang acara kita ini silakan dilayangkan di Twitter Islam itu indah di at Islam itu underscore indah <laughs> dan insya Allah saya sendiri <laughs> yang akan menjawabnya baik <laughs> kita sama-sama menundukkan kepala sejenak mari kita berintrospeksi diri kita semoga kita terhindar dari perbuatan yang namanya dengki dan segalanya. Sadarkan diri kita, bersihkah hati kita, sucikah diri kita. Apakah kita merasa lebih baik dari orang lain? Tanyakan pada diri kita. Pantaskah kita menilai orang lain itu jelek? Pantaskah diri kita ini menganggap diri kita lebih baik? Sementara kita sendiri punya dosa. keyakinan pada diri kita bahwa kita adalah penghuni surga? Sudah ada jam tanya diri kita bahwa kita adalah orang yang selamat? Hilangkan sifat dendam. Apalagi dendam kepada orang yang harusnya kita cintai. Dendam kepada orang tua. Dendam kepada saudara. Ya Allah, minta kepada Allah ya Allah ya Allah, hindarkanlah aku hindarkanlah aku dari kebencian kepada sesama manusia dari kebencian kepada sesama manusia dendam kepada sesama manusia dendam kepada sesama manusia ya Allah ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka ka indikuntum minadh Subhana indikuntum dekorimi. Allah Ya Allah Ya Rob Ya Rob Saya memang tidak pantas Untuk masuk ke neraka Masuk ke surgamu Saya memang tidak pantas Untuk masuk ke surgamu Dengan amalanku yang sedikit Ya Allah ya Rob Saya memang tidak pantas masuk ke surgamu Dengan segala amal ibadahku yang sedikit ya Allah dengan sifatku kebencianku dendamku dengan segala sifat burukku sifat dendamku dan sifat amarahku ya Allah Ya Allah Ya Allah tapi aku tak sanggup masuk ke neraka kamu Tapi aku tidak sanggup masuk ke nerakamu ya Allah Pernah ada sifat dendam pada dirimu, pada orang tua Kecewa sama orang tua Ada Ada Ustaz Ya Allah Ya Allah Maafkanlah segala sifat Sifat dendamku ya Allah Kesalahanku terhadap orang tuaku terutama ibuku ya Allah ampunilah segala dosanya lindungilah kami ya Allah jauhkanlah kami dari sifat dendam jauhkanlah kami dari marah bahaya ya Allah bahkan pernahkah engkau mendoakan kejelekan buat saudara-saudaramu kita untuk melihat mereka celaka. Ada pernah perasaan diri kita mau melihat Benar, celaka. Bahkan pernah mendoakan orang itu cepat mati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sadarkan diri kita introspeksi diri ini. Bersihkan diri ini Karena mana mungkin kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang kusut Hati yang kotor Hati yang dipenuhi dengan dendam Dendam adalah buah dari kemarahan Yang tersimpan hingga berlarut-larut Kekecewaan yang berlarut-larut Itulah dendam mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik apa yang kita bisa rasakan bahwa kita pernah dendam hilangkan semoga ini ada manfaatnya wallahu hadilah siratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah